Akhir pembahasan kita dari risalah ini sampai pada hadis ke-6 soal motivasi atau dorongan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pemuda yang memang sudah punya kemampuan lahir dan batin untuk segera melakukan pernikahan. Adapun bagi yang belum mampu menikah maka Nabi memberi solusi yang lain dan itu solusi yang sangat tepat sekali yaitu saum atau puasa karena kata beliau fa innahu lahu wija puasa atau saum itu akan menjadi perisai sesuatu yang bisa menjaga diri seseorang. Nah, Eh, kalimat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, wamadlam yastati fa alaihi fa Siapa yang belum punya kemampuan untuk menikah, maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu menjadi perisai baginya. Di sini ada beberapa faidah yang dapat disimpulkan antara lain yang pertama azimu athari as fi igdadil basar wa tahsinil farj besarnya pengaruh saum dalam membantu seseorang untuk lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan ini sangat nyata sebab saum yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah saum yang membuat seseorang bisa menjaga syahwatnya dengan baik. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang berpuasa itu adalah orang yang yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Orang yang meninggalkan makan, kemudian minum dan syahwatnya. Jadi saum adalah pendidikan di mana seseorang bisa mengendalikan atau bahkan menjauhi pengaruh-pengaruh syahwatnya. Kemudian yang kedua, faidah yang kedua, bayanul wasail asyariyati litahdibi syahwatil insan wa adamil luju' ila ghairiha kal istimna alladhi yadurru wa la yanfa wa yahdimu wa la yabni. Dari apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ada penjelasan soal wasilah yang syar'i untuk meredam syahwat. Wasilah yang syar'i untuk meredam syahwat. Apa wasilah itu? Wasilah itu adalah saum. Ya, wasilah itu adalah saum. Nah, dan tidak boleh ya, mengambil wasilah-wasilah yang lain. Tidak boleh mengambil wasilah-wasilah yang lain untuk meredam syahwat seperti melakukan istimna onani bagi laki-laki atau masturbasi bagi wanita. Jangan sampai dengan alasan ya meredam syahwat kemudian seseorang melakukan onani dengan sengaja atau masturbasi ini tidak diperkenankan karena itu bukan wasilah syar'i. Bukan wasilah syar'i yang diperkenankan untuk meredam apa? syahwat. Satu-satunya wasilah syar'i untuk menjadi peredam syahwat adalah saum. Ya. Kenapa istimna atau onani atau masturbasi dilarang? Pertama karena memang secara hukum haram. Secara hukum haram. Kemudian dari segi kesehatan juga membahayakan. Ya yadur wala yanfa membahayakan tidak memberi manfaat yahdim wala yabni menghancurkan dan tidak membangun apa-apa nah Berikutnya al-bu'du an kulli ma yuthiru syahwah mimma la yajuzu syar'an. Faidah yang ketiga adalah Hendaknya setiap orang menjauhi segala hal yang bisa membangkitkan syahwat. Ini menjadi sebuah isyarat bahwa syahwat yang kita miliki atau ada dalam diri kita kadang-kadang bangkit. Ya. Kadang-kadang bangkit. Bagi yang belum berkeluarga atau belum menikah, maka harus berhati-hati. Ya. Jauhi segala hal yang bisa membangkitkan apa? Syahwat. Nah, baik eh, apa yang dibaca misalnya atau yang dilihat atau yang didengar. Yang dibaca bisa membangkitkan syahwat. Yang dilihat juga sama. Ya, visual yang didengar juga sama audio misalnya ya. ada kata-kata ada adegan-adegan yang bisa membangkitkan apa syahwat wajib bagi masing-masing kita untuk menjauhinya nah. selanjutnya Faidah yang keempat, anna du'atal khair hum awlan nas bil mubadarati ila zawaj du'at al-khair, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan adalah orang-orang yang paling utama untuk bersegera melakukan pernikahan. Ya. tushghilu nufusuhum bima yadurruha agar jiwanya tidak sibuk dengan sesuatu yang justru bisa membahayakannya. Min fitanis syahawat diantaranya berupa fitnah apa? Syahawat. Ya. Fitnah syahawat. Karena fitnah ini kalau digolongkan hanya ada dua saja, fitnah syahwat dan fitnah syubuhat. Kalau fitnah syahwat ini bahasa eh, bahayanya langsung dirasakan oleh setiap person. Nah, setiap person. Jadi sebagai seorang penyeru kepada kebaikan, maka harus bersegera menyelamatkan diri dari fitnah syahwat dengan cara melangsungkan pernikahan. Jangan menunda-nunda pernikahan. Nah, yakunu qudwatan li ghairihim. Selain itu, mengapa orang-orang yang mengajak kepada kebaikan diperintahkan untuk bersegera melakukan pernikahan? Ya. Jawabannya adalah agar dengan itu mereka menjadi contoh bagi yang lainnya. Inilah cara meredam syahwat. Ya. Inilah cara meredam syahwat. Bukan dengan istimna, bukan dengan onani, bukan pula dengan masturbasi. Nah, bukan dengan cara menonton adegan-adegan yang diharamkan, ya. bukan dengan cara menghayal, bukan dengan mendengar cerita-cerita yang bisa membangkitkan apa syahwat waliyadzubillah. Nah, Faidah yang terakhir, anna 'ala man yatawalla al-inayah bisyababil muslimin an yas'a li hifdhihim min fitanis syahawat. Wa min babi aula fitanis syubuhat syariqatan an yakuna dhalika hasba nususis syar'i wa wafqa manhajis salafil ummah. Siapapun yang memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan kepada para pemuda kaum muslimin maka hendaknya berupaya sekuat tenaga menjaga mereka dari fitnah syahwat. Ya. Wa min babi aula fitnah syubhat. Fitnah syahwat harus dijaga dan tentu saja fitnah syubhat juga demikian. Ya. Karena ini yang paling membahayakan para pemuda. Ya, ini yang paling membahayakan para pemuda. Kalau tidak syahwat, maka syubhat. Kalau tidak syubhat, maka syahwat. Ada yang selamat dari syahwat, tapi tidak selamat dari syubhat. Ada yang terjaga dari syubhat, tapi jatuh ke dalam fitnah syahwat. Maka siapapun yang memiliki tanggung jawab mendidik para pemuda, hendaknya berusaha menjaga mereka dari dua fitnah ini, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Dengan catatan itu dilakukan sesuai dengan nas-nas syar'i dan sejalan dengan manhaj salaful ummah. Nah, karena tidak ada tarbiyah, tidak ada pendidikan sebaik tarbiyah dan pendidikan yang telah dicontohkan oleh para salaful ummah. Bukti nyatanya ada di mana generasi yang hidup di saat itu menjadi manusia yang berakidah kuat, ya, menjadi manusia yang berakhlak karimah menjadi orang-orang yang teladan. Nah, Ikhwan yang rahimani wa rahimakumullah selesai kita dari hadis yang ke-6 berikutnya memasuki hadis yang ke-7 al-hadithu as-sabi' Qala an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha Siddiqah bintu Siddiq. Siddiqah bintu Siddiq Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat beliau mengatakan qala Rasulullah Rasulullah bersabda khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya terhadap keluarganya wa ana khairukum li ahli dan aku adalah orang yang paling baik ya sikapku kepada keluargaku. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penting untuk kita ketahui sebagai tambahan wawasan. Ya. Di dalam bahasa Arab, kata ahlun yang biasa kita artikan dengan keluarga, ya, itu secara makna lebih ke istri. Lebih ke apa? Istri. Jadi orang Arab kalau ditanya datang dengan siapa, kemudian menjawab dengan ahli, itu yang dimaksud adalah istri. Kalau kita ya, ketika kita mengucapkan keluarga, maka bukan hanya istri, tapi anak juga sama. Ya, anak juga sama disebut apa? keluarga. Tapi kalau dalam bahasa Arab ahli itu lebih cenderung ke istri. Nah. Oleh karena itu, para ulama mengatakan ketika disebutkan ahlu bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang paling utama masuk ke dalam kata ahlul bait adalah istri-istri beliau Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam ummahatul mukminin ya ummahatul mukminin dan ini untuk menjawab uh, syubhat yang dilontarkan oleh kaum Syiah Rafidah. Mereka tidak mengakui Ummahatul Mukminin itu bagian dari ahli bait Nabi Shallallahu alaihi wasallam padahal secara arti kata ahlun itu dalam bahasa Arab yang paling utama masuk di dalamnya adalah istri. Ya. Nah, jadi Rasul mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya terhadap istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik sikapku terhadap istriku. Nah, dari hadis ini ada beberapa faidah penting yang bermanfaat untuk kita ketahui di antaranya yang pertama kamalu Islam wa annahu a'ta kulladhi haqqin haqqahu. Pertama, gambaran soal kesempurnaan agama Islam. Hal apapun dibahas di dalam Islam. Ya. Tidak hanya seputar keyakinan, tidak juga hanya seputar ibadah yang biasa dilakukan secara nampak, namun juga soal hubungan keluarga, ya. suami dengan istri, istri dengan suami, ya. diatur, nah, dijelaskan secara detail, ya. maka ini gambaran kesempurnaan apa Islam wa annahu a'ta kulladhi haqqin haqqahu dan bahwasannya agama Islam itu mengajarkan agar kita memberikan hak kepada yang berhak. Memberikan hak kepada yang berhak. Dalam artian kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, karena setiap orang itu punya hak. Ya. Hidup ini diatur dengan hak, ada hukuk, ya. ada hak-hak. Nah, selain dari kewajiban. Ada kewajiban, ada juga hak. Nah, istri yang hidup bersama dengan kita punya hak yang harus kita tunaikan. Ya, harus kita berikan kepadanya. Tidak boleh kita ya, hidup semaunya sendiri, ya, seenaknya sendiri. Nah, ketika kita punya istri, maka kita harus perhatikan apa yang menjadi hak-haknya seperti nafkah misalnya, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, itu semua hak ya, yang harus diperoleh istri, yang harus didapat oleh istri. Nah, jadi jangan sampai dengan alasan oh sibuk di luar dakwah ini dan itu hak istri terbengkalai. Ya, ini sebuah kesalahan. Ya. Sekalipun baca Al-Quran, misalnya suami ini gemar sekali baca Al-Quran dari pagi sampai sore, sore sampai malam, terus baca Al-Quran, istrinya dicuekin. Ya. Istrinya dicuekin. Padahal istrinya ada di sampingnya, tidak sedang kerja, sedang nyantai, ini terus saja baca Al-Quran. Masya Allah. Istrinya ngomong, sebentar, kamu tahu nggak ini lagi ngapain? Ibadah tahu, baca Quran. Lagi murojaah tahu. Nah. Subhanallah, alasannya murojaah Al-Quran. Ini sudah hafal lima juz, gimana kalau dibiarin ini bakal hilang semua. Diam dulu sebentar, kenapa? Gitu. Padahal istri sedang santai, ya, istri ingin berdekatan dengan kita, istri ingin bercerita, istri ingin ngobrol, istri ingin sharing. Ya. Gak boleh kita mengabaikannya. Hak istri mendapatkan hal itu. Kenapa? Karena seharian istri juga sibuk di rumah ngurusin kita, ya kan segala kebutuhan kita dipenuhi. Ketika istri santai, istri ingin bercengkrama dengan kita. Kitanya malah sibuk dengan urusan lain. Ya. Baca Quran memang ibadah, tapi memberikan hak istri ya dalam hal berdekatan, kasih sayang juga ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sikapnya sangat baik sekali terhadap istrinya. Bahkan ketika beliau tidak di dalam rumah, maka beliau membantu tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh istrinya ya dibantu bila melihat istrinya kerepotan dibantu ya, apa yang beliau bisa lakukan nah Tapi faidah yang kedua kamalu khalqihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini ada gambaran betapa sempurnanya akhlak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di luar rumah dicintai, di dalam rumah pun dicintai. Ya. Di luar rumah bisa memberikan ketenangan, di dalam rumah pun lebih-lebih. Ya. Di luar rumah akhlaknya masya Allah, di dalam rumah akhlaknya pun seperti itu. Banyak di antara kita kalau bertemu dengan teman-temannya, subhanallah akhlaknya itu baik sekali. Adabnya Masya Allah baik sekali, sopan santun, tutur katanya baik. Tapi ketika masuk ke rumah ketemu dengan istrinya, wah Masya Allah ya. Gak ada kata-kata yang baik disampaikan ke istri. Yang ada apa? Bahasa-bahasa yang tidak pantas untuk disebutkan. Ya. Ini ironis. Gak boleh seperti itu. Ya. Gak boleh seperti itu. Kalau di luar rumah kita bertemu dengan saudara-saudara, dengan teman-teman, menampakkan akhlak yang baik, maka di dalam rumah pun harus seperti itu kehadapan istri. Jangan di luar rumah bager, di dalam rumah galak. Ya. Jangan sampai di luar rumah nggak pernah melayangkan tangan untuk memukul, tapi di dalam rumah jangankan tangan, kaki melayang. Ini tidak benar. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak seperti itu. Ana khairukum li ahli. Aku orang yang paling baik sikapku terhadap istriku. Ada klaim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertentangan dengan ayat falatuzaku angfusakum. Jangan kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Tidak, karena, karena maksud Nabi adalah untuk memberi apa? Motivasi, memberi contoh, memberi dorongan. Harus seperti ini loh kepada istri. Ya, menampakkan sikap yang baik. Ana khairukum li ahli. Ya. Kalau Nabi saja seperti itu, Nabi yang menjadi panutan kita, kuduah kita, maka kita harus mengikutinya. Kalau memang kita mengklaim diri sebagai pengikut beliau Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jangan juga sebaliknya. Ya, jangan juga sebaliknya di luar rumah seperti harimau, masya Allah pemberani, wah nggak ada yang ditakuti, masuk ke rumah jadi kucing, takut sama istri, nggak boleh juga seperti itu, ya ini juga salah, ini juga keliru. Tidak sedikit yang seperti itu juga, masya Allah kalau di luar rumah mah, ya nggak ada yang berani, takut semua, tegas, jelas, Ya. Tapi begitu masuk rumah, ngomong sedikit ditanya sama istrinya, "Ada apa?" Tidak, <laughs> tidak. Jangan begitu. Gak boleh. Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Meskipun jadi pemimpin tetap harus menampakkan sikap yang baik, akhlak yang baik agar dicintai. Syarat seorang pemimpin dicintai itu kan begitu ya, akhlaknya baik. Nah, jadi disayangi, ya, disukai. Nah, faedah yang ketiga at taabbudulillah bil qiyami bihaqqil ahl. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi hak keluarga. Ya. Ini juga patut untuk kita garis atasi ya bahwa kita memenuhi hak keluarga itu ibadah. Jangan dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Ya. Yakini bahwa itu adalah apa? ibadah. Sehingga kita melakukannya sepenuh hati, bukan karena ini dan itu. Sama seperti saat kita menunaikan ibadah-ibadah lainnya kita melakukan sholat, kita melakukan saum sepenuh hati tanpa ada paksaan, tanpa ada e, apa-apa, e, betul-betul suka rela, niat ikhlas karena Allah, maka kita pun ketika menunaikan hak istri harus seperti itu, karena sama-sama ibadah. Kalau satu ibadah harus dilakukan sesempurna-sempurna mungkin, maka ibadah yang lainnya pun begitu. Nggak ada bedanya. Segala hal yang masuk dalam kategori ibadah, kita harus mengupayakannya untuk bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Ya. Jangan sampai memberi nafkah kepada istri dianggap kebiasaan, tapi ketika ngasih 100 rupiah untuk pengemis, menganggap sebagai sodakoh yang besar. Tidak. Ya. Ini sebuah kesalahan. Nabi SAW mengatakan ibda biman awali sedekah itu untuk siapa? Untuk orang yang kamu tanggung hidupnya. Di antaranya siapa? Istri. Ya. Jangan dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Itu ibadah. Nah. Ikhwan rahimakumullah. Faidah yang keempat dari hadis ini anna ala du'atil khair al inayatu bi ahlihim wa buyutihim fahum aulan nas du'atal khair orang-orang yang gemar mengajak kepada kebaikan ya, hendaknya memberikan perhatian serius soal keluarganya dan segala hal yang menyangkut rumahnya ya mereka adalah orang-orang yang lebih utama untuk melakukan hal itu Jangan sampai masuk dalam ayat atak murunan nasabil birri watan sauna angfusakum Apakah kalian ini hanya bisa menyuruh orang untuk melakukan kebaikan sementara kalian melupakan diri diri kalian? Jangan seperti itu. Ya, duat al khair, para pendidik, nah, para muallim, para duat, para asatidah, mereka nah, dituntut untuk memperhatikan soal ini, soal keluarganya, soal rumahnya, Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, Ku anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Qala Ali radhiyallahu taala anhu yaqulu addibuhum wa 'allimuhum. Kata sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, Ku angfusakum, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu artinya adibuhum. Adibuhum ajari mereka adab, ajari mereka akhlak. Ya. Wa'allimuhum dan ajari mereka bidang-bidang ilmu agama yang bermanfaat. Nah. Selanjutnya ikhwan fillah rahimakumullah faidah yang kelima adalah ar-raddu ala man ahmala sya'na ahlihi wa baitihi bid'awat tafarrug li da'watin nas. Hadis ini khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli adalah bantahan kepada orang yang meremehkan soal keluarga meremehkan soal keluarga, meremehkan soal rumahnya dengan alasan konsentrasi mendakwahi manusia. Ya. Setiap pekan tiga hari tinggalin keluarga, setiap bulan sepekan tinggalin keluarga, setiap tahun empat puluh hari tinggalin keluarga tanpa diurus, tanpa diperhatikan, ya, bahkan mungkin ada juga yang setiap pekan cuma sehari di rumah, selainnya keluar terus. Alasannya konsentrasi dakwah. Ketika istrinya butuh waktu, maka jawabannya ini dakwah. Ya. Ini dakwah. Allah harus lebih dicintai. Ya, Allah harus lebih dicintai. Nah, ini keliru. Sesibuk apapun kita, tetap harus menyempatkan waktu ya, untuk bertemu dengan keluarga. Ya, bertemu dengan keluarga. Nah, sebenarnya ya, mereka itu lebih puas dengan apa yang kita berikan kepada mereka dari perhatian dibandingkan dengan pemberian. Pemberian tidak seberapa, tapi kalau perhatian efeknya, asarnya luar biasa. Ketika kita tidak memiliki pemberian yang lebih tapi kita bermain di perhatian maka itu sudah lebih dari cukup buat mereka. Apalagi kalau dua-duanya tentu. Di samping perhatian, pemberian juga ada pulang taklim mampir dulu ke tukang martabak, mang meser sabungkus buat siapa? istri di rumah. Ya. Beli ada batagor, beli batagor buat siapa? Buat anak-anak datang ke rumah kasih anak. Senang mereka. Ya. Senang mereka mendapatkan perhatian seperti itu. Ini sekaligus perhatian dan pemberian. Ya. Nah, penting bagi kita untuk seperti itu. Jadi orang tua yang baik, orang tua yang dicintai oleh istri, dicintai oleh anak-anak. Ya, selalu dirindukan kehadirannya kan begitu. Rasulullah SAW seperti itu. Nah, agar kita harus berusaha memberikan perhatian. Nah, perhatian dan pemberian semampu kita. Bila sampai ke selalu ditinggal taklim, tapi pulang tidak pernah bawa apa-apa atau martabak berapa sih? Ya. Martabak berapa yang paling mahal? Mau nyampe tilu puluh ribu atau mungkin ayak? ya. Tapi kan sepuluh ribu juga sudah bisa dapat, ya. Sepuluh ribu sudah bisa dapat ada martabak kan? Bisa, ya atau bukan martabak apalah yang lainnya. Intinya ada sesuatu yang bisa kita berikan untuk anak istri di rumah. Ya. Cobalah seperti itu. Ya. Coba seperti itu. Ini hal yang baik ya, sebagai bentuk perhatian sekali lagi kepada mereka. Karena hak keluarga kita besar, patut untuk kita tunaikan. Ya. Nah. Yang terakhir, Wahabidin rahimakumullah, faidah dari hadis ini adalah annal inayata bi sya'nil ahli min asbabil aun ba'da taufikillah ala da'watin nas. Perhatian terhadap keluarga itu bisa menjadi sebab ya, datangnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendakwahi orang lain, mendakwahi manusia. Nah, jadi mulai dari keluarga terlebih dahulu. Ini bisa menjadi sebab kita diberi kemudahan untuk mendakwahi orang lain. Ya. Jadi segala sesuatu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Ibda binapsik. Mulailah dari dirimu. Nah, keluarga dan insya Allah setelah itu dengan taufik dari Allah kita bisa mengajak orang lain kepada kebaikan. Nah. Khamidin rahimakumullah. Selesai dari hadis yang ketujuh, selanjutnya kita memasuki hadis yang kedelapan. Al hadithu ats-tsamin. Hadis kedelapan. Qala wa ana Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa Al-muwatti'una aknafan alladhina ya'lafuna wa yu'lafun wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf Hadis datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang-orang yang beriman, yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Al-muwatti'una aknafan yaitu mereka-mereka yang manusia pada umumnya merasa tentram dengannya. Alladzina ya'lafuna wa yu'lafun dan mereka adalah orang-orang yang bisa mendekat kepada manusia dan didekati oleh manusia. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Enggak ada kebaikan pada diri orang yang tidak bisa mendekat, merangkul, merapat, wala yu'laf dan tidak bisa didekati oleh orang lain. Nah. Baik, di dalam hadis tadi Nabi SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan. Orang-orang yang beriman yang paling sempurna imannya. Ini menunjukkan annal imana yazidu wa yanqusu kama huwa muqarrarun fi mu'taqadi ahli sunnah wal jamaah bahwa iman itu bertambah dan berkurang sebagaimana sudah menjadi ketetapan dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah ya ada kalimat akmal yang paling sempurna berarti ada yang sempurna ada yang juga di bawahnya ya berarti iman itu bisa naik ya kan ketika iman itu bisa naik maka ini menunjukkan bahwa iman itu dapat bertambah jadi yazid wayangkus bisa bertambah Ketika terjadi pertambahan pada iman, maka secara otomatis iman juga bisa mengalami apa? Penurunan sebab tidak ada sesuatu yang disebut bertambah kalau tidak ada sesuatu yang disebut menurun. Ya, atau berkurang. Ada penambahan, ada pengurangan. Nah, yang paling sempurna keimanannya dari orang-orang yang beriman adalah ahsanuhum khuluqo yang paling baik akhlaknya. Ini ada gambaran soal azimu sya'ni husnil khuluq. Ya. Besarnya persoalan akhlak yang baik. Artinya akhlak yang baik itu memiliki kedudukan yang tinggi. Dihubungkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keimanan, ya, dengan keimanan. Nah. Orang yang berakhlak baik itu setidaknya menjadi gambaran soal keimanannya. Ketika orang ya, imannya baik, maka akhlaknya baik. Ya. Wa min a'zami syawahid Allah taala ala khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam di antara bukti yang menunjukkan bahwa akhlak itu akhlak yang baik itu termasuk perkara yang besar, memiliki kedudukan yang tinggi adalah sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin azim disebutkan secara khusus ya. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang luhur ya. Budi pekerti yang baik tidak mungkin disinggung oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala bila akhlak ini ya bukan sesuatu yang penting. Maka akhlak adalah hal yang penting. Nah, bagi kita di samping keyakinan ya, di samping akidah, di samping tauhid, akhlak juga penting. Karena ternyata nah, salah satu yang membuat suksesnya dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah akhlak. Ya. Bahkan salah satu misi yang diemban dalam dakwah beliau juga soal akhlak. Nah, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Membacakan ayat-ayat Allah kemudian mensucikan. Ini yang ada hubungannya dengan apa? Akhlak. Memperbaiki akhlak manusia. Nah, Selanjutnya di dalam hadis dikatakan al-muwatti'una aknafan. Orang-orang yang berakhlak baik itu adalah orang-orang yang manusia pada umumnya merasa tentram dengannya. Ya, merasa tentram. Kemudian alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Orang-orang yang bisa mendekat kepada manusia dan didekati oleh manusia pada umumnya. Baik. Di sini ada faidah yaitu anna du'atal khair aulan nas bi husnil khuluq. Para penyeru kepada kebaikan, para muallim, para mudarris adalah pihak yang paling utama untuk memiliki akhlak yang baik. Ya. Fadzalika min asbabi mahabbatin nas lahum wa qubuli da'watihim karena itu menjadi sebab datangnya kecintaan manusia kepada mereka dan menjadi sebab diterimanya dakwah mereka. Nah. Tidak ada seorang pun yang tidak suka kepada akhlak yang baik. Ya. Semua orang secara fitrah menyukai kebaikan, menyukai perilaku-perilaku dan tingkah laku yang baik. Sampai pun musuh Ya, kita punya musuh. Tapi kalau melihat akhlak yang baik yang kita tampakkan tetap disukai dan diakui itu sebagai sebuah kebaikan. Makanya salah satu yang membuat Nabi diakui oleh kawan maupun lawan adalah karena perangainya, karena akhlaknya. Ya. Siapa yang tidak kenal dengan kejujuran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukan orang-orang yang beriman saja yang mengakuinya. Ya. Kufar Quraisy dulu mengakui kalau Nabi itu jujur orangnya. Nah, maka akhlak yang baik menjadi salah satu sebab datangnya kecintaan dari manusia dan diterimanya dakwah. Nah, di akhir Nabi mengatakan la khair fi man la ya'laf wa la yu'laf. Enggak ada kebaikan pada diri orang yang tidak bisa merangkul, tidak bisa mendekat dan tidak juga didekati oleh orang lain. Ini ada peringatan min tanfirin nas dari membuat lari manusia, dari membuat orang menjauh. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru." Yassiru wala tu'assiru, permudah. Jangan mempersulit. Basyiru sampaikan kabar gembira, wala tunaffiru, jangan membuat orang lari. Ya. Jangan membuat orang lari. Dekati manusia dengan akhlakul karimah. Jangan dekati mereka dengan dunia. Dekati dengan akhlakul karimah. Nah, tidak akan ada dunia yang cukup untuk kita bisa mengambil hati dan mendekati manusia. Enggak. Ya, tapi dengan satu akhlak saja bisa cukup membuat manusia dekat dan cinta kepada kita. Nah, kalau kita mengandalkan harta benda untuk untuk mendekati manusia, mungkin akan banyak yang kita korbankan, akan banyak yang kita keluarkan. Barican pugu hasil nama kan begitu. Ya. Beda dengan kebaikan, beda dengan akhlakul karimah. Ya. Memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan juga ada efek yang bagus untuk orang lain. Nah, Khawatibidin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya hadis yang ke sembilan Qala wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa man lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang cukup populer ya, sering kita dengar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika belum mampu, maka dengan lisannya. Dan jika belum mampu juga, maka dengan hatinya. Wadalika adha'aful iman. Pengingkaran kemungkaran dengan hati adalah gambaran dari keimanan yang lemah. Nah. Baik, qala qauluhu man ra'a. Di dalam hadis tadi Nabi mengatakan man ra'a, siapa di antara kalian yang melihat? Gitu ya. Ini meliputi dua hal. Melihat secara langsung atau juga mendengar ya, melihat secara langsung atau mendengar. Ya, jadi tidak mesti ketika kita akan mengingkari kemungkaran itu harus melihat secara langsung. Ya. Sekalipun mendengar, ya, ada satu kemungkaran yang dilakukan ya, di satu tempat atau oleh saudara kita, ya, asalkan beritanya benar, maka kita tidak boleh membiarkannya, harus berupaya untuk mengingkarinya. Jadi tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang melihat secara langsung terjadinya apa? kemungkaran. Ya. Nah, ini berita sudah mutawatir. Ya, sudah mutawatir, hampir sekampung memberitakan bahwa si fulan melakukan apa? kemungkaran. Kekeh tidak mau mengingkarinya. Karena apa alasannya? Belum melihat secara langsung. Gak bisa seperti itu gak diterima. Ya. Betul Nabi SAW mengatakan man ro'a, barang siapa yang melihat. Tapi kata para ulama kalimat melihat di sini tidak hanya melihat secara langsung, tapi juga mendengar. Barang siapa yang mendengar. Ya, kemungkaran dilakukan oleh saudaranya, maka harus berusaha untuk apa? Mengingkarinya. Nah, pengingkaran yang pertama dilakukan adalah biyadih, dengan tangan. Nah, dan ini ya tergantung kepada keadaan ya, orang yang hendak memberikan pengingkaran. Karena tidak setiap orang punya wewenang mengingkari sebuah kemungkaran dengan tangan, dengan kekuatan. Ya. Tentu disesuaikan dengan keadaannya. Kita bisa mengingkari kemungkaran dengan tangan ketika kita ada di tengah-tengah keluarga kita. Ya. Kalau kemungkaran yang dilakukan di luar, ya, maka ada pihak yang lebih berhak untuk melakukan pengingkaran dengan kekuatan dengan tangan. Nah, kalau sampai semua orang yang melakukannya tentu yang terjadi adalah kemungkaran yang lebih besar, tidak menutup kemungkinan sampai pada tingkatan pertumpahan apa? darah ya. Nah, ada pemerintah, ada pihak yang berwajib kewajiban kita melaporkannya, menyampaikannya. Jangan kita yang menghakiminya secara langsung. Nah. Qala annal munkar yakhtalib bihasbi qudratis syahs. Di dalam hadis ini ada faidah bahwa kemungkaran itu berbeda-beda kemungkaran yang dilakukan berbeda-beda bihasbi kudrati syakhs tergantung kemampuan seseorang ya. maasi banyak tingkatannya dunub dosa-dosa banyak macamnya ya. jadi bertingkat-tingkat dari kemungkaran yang paling kecil sampai kemungkaran yang paling besar dan semuanya masuk dalam kategori apa mungkar tidak dibedakan kalau yang kecil tidak disebut mungkar Sebut mungkar itu kalau yang besar enggak. Nabi mengatakan secara umum di sini man ra'a minkum mungkaran, kalimat nakirah. Ya. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, sifatnya umum. Nah, sifatnya umum. Kemungkaran dengan segala macam bentuknya. Ya. Berikutnya anna bara'at dzimmah la tastalzim izalatal munkar bal as-sa'yu fi izalatihi hasbal qudrah. Kemudian bara'at dzimmah lepasnya tanggung jawab ya, tidak mesti ketika bisa mengingkari kemungkaran secara langsung setiap kemungkaran yang akan menjadi tanggung jawab kita untuk apa? Menghilangkannya ketika kita tahu. Nah, lepasnya tanggung jawab itu tidak mesti ya dengan cara kita bisa menghilangkan kemungkaran itu secara langsung. Akan tetapi, ya, ada upaya untuk menghilangkannya sesuai dengan kemampuan itu sudah bisa melepaskan tanggung jawab kita. Makanya Nabi SAW menyebutkan tiga tahapan. Pertama, mengingkari kemungkaran dengan kekuatan, dengan tangan. Yang kedua dengan lisan. Yang ketiga dengan apa? Hati. Ya. Ketika kita tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangan, dengan lisan, kita mampunya dengan hati, maka itu sudah bisa menyelamatkan kita dari tanggung jawab ya, bisa membebaskan kita dari tanggung jawab sekalipun itu dinyatakan sebagai adhaful iman, keimanan yang paling lemah. Nah. Faidah lainnya kamalus syariah wa yusruha haitsu lam yukallif al-mar'u bima la yustata. Haitsu lam yukallaf al-mar'u bima la bima la yustata ada gambaran soal kesempurnaan syariat dan kemudahannya. Ketika ada tingkatan, itu menggambarkan ada kemudahan. Ya. Haitsu lam yukallaf almaru bima la yustata di mana seseorang itu tidak dibebani dengan sesuatu yang tidak dimampuinya. Ada pilihan di sana. Ya, ada pilihan. Jadi syariat Islam itu sebenarnya banyak kemudahannya karena ternyata banyak pilihan. Dalam sholat juga begitu, nggak bisa sholat berdiri, boleh sholat sambil duduk, nggak bisa sholat sambil duduk, boleh sholat sambil berbaring. Saum juga sama, ketika safar boleh berbuka, pilihan. Ya, dan hidup itu pilihan. Ya, hidup juga apa? Pilihan. Namun masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihannya itu. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhtiar kepada kita hamba, memberikan ikhtiar, memberikan pilihan. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman berimanlah, yang mau kufur kufur. Ya. Wahadainahun najdain, kami berikan dua jalan kepada manusia. Yang baik dan yang buruk. Hidup itu pilihan. Jadi kita tidak dipaksa oleh Allah. Jangan sampai ketika kita melakukan kemungkaran kemudian yang disalahkan Allah. Kenapa kau melakukan kemungkaran? Saya dipaksa. Siapa yang memaksa? Enggak ada yang memaksa. Ya. Seseorang duduk di sini menurut pilihannya masing-masing. Kenapa Anda duduk di sini? Jawabannya ya pilihannya sendiri, enggak ada yang maksa. Ya. Kenapa ini kok di sini enggak di sini? Ya pilihan yang nyimpen, ya kan? Enggak ada yang memaksanya. Pilihan semua itu. Nah, jadi ketika seseorang melakukan maksiat maka itu pilihannya, bukan lantaran dipaksa oleh Allah melakukan apa? Kemaksiatan, nggak boleh. Ya. Nah, nah kalau Jabariyah orang-orang yang menetapkan takdir secara ekstrim itu mengklaimnya apapun yang dilakukannya karena dipaksa oleh Allah manusia itu seperti mayit dibolak-balik ke sana kemari bisa tidak ada daya tidak ada upaya nah jadi kalau minum khamar ya jangan disalahkan, salahkan Allah saja.